بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله رحماني ورحمكم الله kepada para santri atau para pelajar Ma'had Sabilul Khair yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai belajar ilmu tajwid dasar dan kita akan membahas pelajaran yang pertama yakni tentang cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Sebelum seseorang membaca Al-Quran, diwajibkan untuk membaca isti'adzah. Di antara lafaznya adalah A'udzu billahi syaithanir rajim atau أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Artinya ketika kita membaca Al-Quran dalam rangka tilawah, bukan dalam rangka istidlal atau istijhad, istishhad, kita diwajibkan untuk membaca isti'adah. Kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah atau disebut juga dengan surat Baro'ah dan perlu kita ketahui dalam ilmu tajwid membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surat ada empat cara yaitu yang pertama dipisah semuanya dan cara ini tentunya lebih utama yang kedua menyambung isti'adzah dengan basmalah. Yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surat. Dan yang keempat, disambung semuanya atau waslul jami' disambung semuanya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan memberikan contoh bagaimana membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat dari empat cara yang tadi disebutkan serta kaedah-kaedahnya agar kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته